Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd <clears throat> Qala al rahimallahu ta'ala wa qad yakhruju an-nahyu an tahrim ila ma'anin ukhra li dalilin yaqtadi dhalik Terkadang larangan itu keluar dari hukum haram kepada hukum yang lain karena dalil yang mengharuskan demikian. Di antaranya karoha hukum makruh. Mereka contohkan hal itu dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah salah satu kalian menyentuh zakarnya dengan tangan kanannya ketika dia kencing. Al Jumhur mengatakan bahasanya larangan di sini larangan makruh. Pertimbangannya karena zakar adalah bagian dari badan seseorang Hikmah dari larangan adalah mensucikan tangan kanan. Yang kedua al-irsyad <clears throat> arahan untuk melakukan hal yang lebih baik. Semisal firman semisal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muad, janganlah engkau tinggalkan untuk berkata di dubur setiap salat itu salat fardu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, eh, kalau syarih wafakahullah Mu'alib menyebutkan bahasanya redaksi nahyi Qatar itu terkadang datang dan tidaklah diinginkan dengannya hukum haram karena adanya indikator. Maka, pembi, maka penjelasan yang telah lewat bahasanya larangan itu iktidak mengharis, menghasilkan hukum haram itu jika tidak ada indikator. Adapun jika dijumpai indikator bersama larangan jika dijumpai bersama larangan terdapat indikator, maka larangan itu ditafsiri sesuai dengan uh, pesa, uh, kandungan makna dari indikator. Wa min amsilati di antara contohnya ayakuna hunaka dalun ada dalil yang menunjukkan bahasanya yang diinginkan dengan larangan adalah hukum makruh. Karohah sesuai dengan istilah usuli dan sesuai, sesuai dengan istilah usul fikih. Bukan haram yang diinginkan contohnya adalah terdapat dalam hadis larangan an-nahyu an kasbil hajam larangan penghasilan tukang bekam. Thumma ba'da dhalika kemudian setelah itu ada hadis Nabi memberikan kepada tukang bekam upahnya. Fadalah dalika maka perbuatan Nabi ini menunjukkan bahasanya larangan penghasilan yang didapatkan oleh tukang bekam bukan menghasilkan hukum haram namun menghasilkan hukum karohah. Demikian juga minum sambil berdiri. <clears throat> Kemudian Zakarul Mu'alif Mu'alif menyebutkan hadis Janganlah salah satu kalian menyentuh zakarnya dengan tangan kanannya ketika dia kencing. Fataifatun maka sejumlah ulama berpandangan bahasanya larangan di sini dibelokkan pada hukum makruh. Sedangkan sejumlah ulama berpandangan dia tetap pada hukum asalnya itu haram. Dan membelokkan larangan dari hukum haram itu perlu dalil. Fal aslu karena hukum asalnya larangan dimaknai dengan hukum haram. Lakin anayu mukhasasun bihalil bauli. Namun larangan yang boleh jadi haram atau makruh ini khusus ketika kondisi kencing. Karena Nabi mengatakan bahwa ya bulu. Adapun dalam keadaan selain kencing maka tidak termasuk dalam hadis ini. Dan al-irsyad artinya redaksi larangan semacam la taf'al itu terkadang datang bersamanya indikator yang menjelaskan bahasanya yang diinginkan dengan redaksi tersebut adalah al-irsyad memberikan arahan untuk melakukan hal yang lebih baik bukan pengharaman contohnya sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam wahai Mu'ad aku mencintaimu Janganlah engkau tinggalkan untuk berkata di dubur setiap solat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik Fa inna taqdima dzikril mahabbah Maka diawali dengan menyebutkan rasa cinta itu yush'ir menunjukkan Bahasanya bukalah yang dimaksud dengan jangan kau tinggalkan adalah pengharaman namun al-irsyad arahan. Kemudian eh, man yadkhulu fil khitabi bil amri wan nahyi. Siapa orang yang tertuju dengan eh, perintah dan larangan yang termasuk dan yang tertuju dari al khitab ya kata-kata perintah dan larangan adalah mukallaf. Dan yang dimaksud dengan mukallaf adalah al-balighul aqil, balik dan berakal. Karena balik maka tidaklah termasuk mukalab as-sahir, anak kecil. Maka anak kecil tidaklah dibebani perintah dan larangan dengan pembebanan yang sama dengan beban untuk orang yang balik. Namun anak kecil diperintahkan untuk melakukan berbagai macam ibadah ba'da tamyiz setelah dia tamyiz. Dalam rangka melatih dia untuk taat dan dicegah dari berbagai macam maksiat supaya dia terbiasa al-kafa menahan diri dari maksiat. Kemudian yang namanya mukalab itu akil, maka tidak termasuk mukalab orang yang gila. Orang gila tidaklah dibebani perintah ataupun larangan, akan tapi dia dicegah untuk melakukan hal yang fihi ta'adin ala ghairihi. Yang dalam perbuatan tersebut berarti zalim kepada orang lain atau merusak. Dan seandainya orang gila melakukan hal yang diperintahkan, maka perbuatan tersebut tidak sah karena tidak adanya niat, yaitu niat untuk taat e, dari si orang gila. Namun walayar itu ala hada, namun hal ini tidaklah disanggah. Penjelasan di atas atau penjelasan tadi tidaklah disanggah dengan pewajiban zakat dan kewajiban-kewajiban finansial yang lain pada harta anak kecil dan hartanya orang gila. Karena kewajiban eh, hal-hal ini marbutun dikaitkan dengan sebab tertentu yang jika sebab itu dijumpai maka ada hukum. Faya mangdurun fiha maka dalam masalah hukum maliyah maka itu dilihat pada sebab dan bukan kepada fa'il dalam hal ini pemilik harta yaitu orang gila atau anak kecil. Kemudian at-taklifu bil amri wan nahyi beban syariat berupa perintah dan larangan itu mencakup muslim dan kafir. Akan tapi orang kafir tidaklah sah uh, tidaklah sah jika melakukan hal yang diperintahkan saat masih kafir. Dasarkan firman Allah Ta'ala di surat At-Taubah Tidak ada yang menghalangi mereka Tidak ada yang menghalangi untuk diterimanya Infak-infak mereka orang-orang munafik ialah kecuali karena mereka kafir pada Allah dan Rasulnya Dan orang kafir tidaklah diperintahkan untuk mengkodok nah, Berbagai macam kewajiban ketika dia masuk Islam Dan yang dimaksud dengan kafir di sini adalah kafir asli Jika, jika masuk Islam ya, maka dia tidak diperintahkan untuk kodok. Ya, adapun uh, orang murtad kemudian kembali masuk Islam maka dalam madhab syafi'i ya, berbagai macam kewajiban yang dia tinggalkan atau tidak sah dia lakukan saat dia murtad itu wajib dikodok. Mengingat firman Allah Ta'ala katakanlah kepada orang-orang kafir jika mereka berhenti dari kekafirannya akan diampunilah bagi mereka maka desalab apa yang telah dahulu terjadi dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Amr ibn Al As tidakkah engkau tahu ya Amr bahasanya masuk Islam itu menghancurkan semua dosa sebelumnya sehingga apa yang dimaksud perintah dan larang itu mencakup orang kafir maksudnya innama yu'aqabu bahasanya orang kafir itu akan mendapatkan iqab dan hukuman karena meninggalkan kewajiban jika dia mati dalam keadaan kafir maka di neraka di samping disiksa karena kafirnya maka orang kafir ini akan disiksa karena tidak sholat karena tidak puasa Ramadan karena tidak pergi haji ke Mekah dan seterusnya mengingat firman Allah Ta'ala tentang jawaban orang-orang kafir ketika ditanya masalah kokum sakor apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka mereka mengatakan kami dulu bukanlah orang yang sholat kami dulu buka tidaklah memberi makan kepada orang miskin yaitu bayar zakat wa kunna maal ma'al khaidin kami bincang-bincang untuk mengolok-olok Islam bersama orang-orang yang berbincang-bincang untuk mengolok-olok Islam dan kami mendustakan hari eh, hari pembalasan sampai datanglah kepada kami sesuatu yang yakin yaitu kematian Nah, kemudian uh, qala syarih wa faqahullah Dakwah mu'alib mu'alib menyebutkan di sini syarat untuk menjadi mukallaf yaitu balik dan berakal. Dan ulama berselisih pendapat tentang hakikat mukallaf ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama yang berpandangan bahasanya yang dimaksud dengan taklif adalah uh, al-khitab bil ilzam seruan yang bersifat pengharusan. Ya, sehingga yang dimaksud dengan taklip adalah hukum wajib dan haram saja karena anjuran dan makruh itu tidak ada pengharusan di dalamnya. Pendapat yang kedua, taklip adalah seruan berisi perintah dan larangan. Sehingga termasuk dalam di dalamnya empat hukum selain hukum mubah. Karena tidak ada dalam hukum mubah perintah dan larangan. Pendapat yang ketiga, taklif adalah muqtada khitab syari. Isi kandungan dari ya, isi muktada isi kandungan dari seruan yang disampaikan oleh pemilik syariat sehingga termasuk di dalamnya lima hukum taklifi. Idza takarrara jika hal ini telah jelas ada tiga pendapat ini, Maka yang dimaksud fataklip al muradu bihi yang dimaksud dengan taklip adalah khitabu syari. Seruan yang datang dari syariat dan yang diseru oleh syari adalah mukallaf. Dan ada tiga syarat berkaitan dengan satu person yang berkaitan dengan satu person supaya disebut mukallaf. Dan ada tiga syarat yang berkenaan dengan perbuatan yang dibebankan Sehingga mungkin untuk dibebankan Maka syarat untuk menjadi mukallaf Tiga syarat yang pertama balik Boleh jadi baliknya pakai usia ya, Al-Mu'tabar yang diakui sebagai usia balik Yaitu 15 tahun Pakai kalender Hijriah atau inbat atau tumbuhnya bulu kemaluan atau inzal keluarnya air mani atau yang lain. Maka kalau belum balik maka belum mukallab dengan pembebanan yang itu wajib atau haram. Sedangkan anak kecil itu ada dua macam. Yang pertama anak kecil belum tamyiz. Maka anak kecil belum tamyiz ini tidak diseru dengan seruan wajib haram tidak pula diseru dengan anjuran dan makruh. inama yukhatibu walihu bitasrifu imurihi. Maka wali dari anak kecil inilah yang diseru untuk mengatur urusan si anak kecil dan bekerja untuk kepentingan harta si anak kecil dan walinya lah yang punya kewajiban doman ganti rugi kalau anak kecil ini merusak dan walinya lah yang dikenai perintah untuk melatih anak kecil untuk taat. Tamyiz yuradu bihi yang dimaksud dengan tamyiz menurut sejumlah ulama adalah genap tujuh tahun pakai kalender hijriah. Pendapat yang lain mengatakan genap enam tahun. Wal adhar dan pendapat yang lebih kuat anna tamyiz yasul bi roti saghir alal khitab wa raddil jawab. Maka ini pendapat yang ketiga mengatakan bahasanya definisi tamyiz Al-Azhar pendapat yang paling kuat anna tamyiz definisi tamyiz yasul tamyiz itu terwujud manakala anak kecil ini mampu untuk berdialog waratil jawab dan memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan kepadanya. Connect nyambung jika dijak ngobrol. Itu namanya tamyiz. Ya, tidak belum tamyiz manakala ditanyai A jawabannya B. Hmm. Ya, sudah makan belum? Tadi saya aku sudah mandi. Ah. Nah, ini namanya belum tamyiz. Ditanya sudah makan belum? Jawabannya ya aku tadi sudah mandi. Ah. Maka dia belum bisa, belum punya kemampuan untuk al-khitab, diajak ngobrol. Belum bisa paham pertanyaan dan secara mandiri. Lain halnya kalau kemudian ada orang gede yang kemudian ngajari untuk jawab. Ini secara mandiri, tidak ada siapa-siapa yang mendampingi, ditanyain, sudah makan belum? Ah, dia bisa jawab, tadi makan pakai apa? Nah, lauknya apa? Dia bisa jawab, nah, berarti tamyiz. Demikian pendapat yang dipilih oleh sesaat. Kemudian eh, anak kecil jenis yang kedua dan anak kecil yang sudah tamyiz walamnya beluk ba'du namun belum balir. Nah, anak kecil yang sudah tamyiz apakah dia ya, telah menjadi mukallaf ataukah belum maka kembali kepada definisi taklif kembali kepada ini, pendapat tentang apa itu taklif ya, untuk menentukan apakah anak kecil yang sudah tamis ini mukallaf ataukah belum jika kita ambil pendapat bahasanya eh, anjuran dan makroh itu bagian dari taklif Berarti anak yang sudah mumayis ini yu'addu mukallafan, teranggap mukallaf. Karena dia dianjurkan untuk mengerjakan salat, untuk berpuasa dan amal-amal yang lain yang dia gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Namun jika kita katakan bahasanya yang namanya mukallaf adalah al-khitab bil ilzam adalah seruan yang bersifat harus maka anak kecil yang sudah tamyiz yang belum balik tidaklah diseru untuk melakukan hal-hal yang wajib. Tidaklah wajib atasnya berbagai macam kewajiban dan tidaklah haram untuknya berbagai macam hal yang haram. Akan tetapi walinya diperintahkan untuk melatihnya untuk melakukan ibadah dan melakukan kebaikan. Maka kembali kepada perbedaan definisi apa itu taklif untuk kemudian menentukan apakah anak kecil yang sudah tamyiz itu mukallaf ataukah bukan. Maka itu derivat dari apa definisi taklif. Kemudian syarat yang kedua untuk jadi mukallaf adalah berakal. Famalam yakun akilan, maka siapa yang tidak berakal, maka dia tidaklah diseru dengan perintah dan larangan, tidak pula dibebani maka orang gila itu bukan mukallaf. Dalil untuk dua syarat ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terangkat pena dari tiga orang orang yang tidur sampai bangun anak kecil sampai besar atau sampai mimpi atau sampai balir dan orang gila sampai dia sadar. Nah ada pertanyaan, ada bahasan Orang yang gila di satu waktu dan normal di waktu yang lain, dia ini mukallaf ataukah bukan mukallaf? Kalau gilanya datang pergi, kadang kambuh, kadang tidak. Maka jika Anda jawab mukallaf, salah. Jika Anda jawab bukan mukallaf, ini juga salah. Nah. E, dijawab dia bukan mukalab juga salah yang benar adalah dirinci dengan kita katakan dia mukalab ketika hala aklihi ketika berakal dan bukan mukalab ketika dia kambuh gilanya dan jika demikian wajib atas seorang fakih Tujaha menghadapi berbagai macam pertanyaan yang perlu rincian Hendaklah memberikan rincian Kan di antara sebab sesatnya banyak manusia Adamul iltifat tidak memperhatikan hal ini yaitu merinci yang wajib dirinci. itu takunul masalah ketika satu masalah itu perlu perlu rincian mereka tidak perhatian untuk merinci. Di antara contoh hal ini misalnya pembahasan tentang iradah dalam sifat Allah Azza wa Jal. Sebagian orang tidak merinci antara iroda syariah dan iroda kauniyah. Pada gilirannya sesat dan menyesatkan. Oleh karena itu tidak boleh tidak kita harus merinci di antara dalam berbagai macam masalah di antara dua rincian atau lebih. Pertanyaan apakah disyaratkan e, e, irada keinginan dalam perintah? Jawabannya ya adalah yustarat fil amri dalam perintah disyaratkan ada iroda syariah dan tidak disyaratkan dalam perintah terdapat adanya iroda kaunia Lain halnya dengan Mu'tazilah yang tidak membedakan di mana Mu'tazilah mempersyaratkan perintah Allah itu harus mengandung irodah mutlakkan secara mutlak termasuk irodah kaunia Demikian juga menyelisih asyairah yang tidak membedakan maka mereka tidak mempersyaratkan lil amri syai'an minal iroda. Ya, perintah Allah atau perintah syariat tidak harus mengandung iroda apapun. Baik iroda kauni ataupun syariah. Namun ini akidah e, asyairah yang ekstrim dan bukan semua asyairah. Sedangkan alusunah membedakan e, antara dua iroda ini. Nah, kemudian uh, huna i'tiradu ya, i'tiradun i'tarada bihi ba'dul mu'taridin. Di sini ada sanggahan yang disampaikan sebagian penyanggah. Ya, orang yang menyanggah mengatakan kalian mengatakan bahasa orang gila anak kecil itu bukan mukallab. Akan tapi kalian sendiri mengatakan zakat wajib pada harta anak kecil dan orang gila sebagaimana pendapat jumhur yang menyelisih Hanafiyah. Kemudian anak kecil dan orang gila seandainya merusak harta milik seseorang, la wajibat domanu alaihi wajib ganti rugi dan ini sepakat ulama. Lantas apa yang kalian katakan tentang konsep mukalla? Maka kami katakan jawaban kami ini bukanlah permasalahan buta taklifi seruan pembebanan karena taklif huna di sini tidak ditujukan kepada keduanya. Ketika gila eh, orang yang gila itu dalam kondisi gila dan anak kecil ketika dia dalam kondisi anak kecil. Namun ditujukan kepada wali keduanya. Fa'idal yaf lam yaf'al eh, Wali keduanya filhal ketika itu Dan jika si wali tidak melakukan maka beban untuk mengganti ya, ini tertuju kepada keduanya setelah balik dan berakal. Sehingga khitab tidaklah ditujukan kepada orang gila dan anak kecil. Dan wujubul mal dan wajibnya harta hada min al-khitabi al-wada'i itu bagian dari hukum wada'i. Karena memiliki nisab adalah sebab dan ilah wajibnya zakat. Fakaunu sababan wa ilatan maka adanya nisab itu menjadi sebab dan ilah kewajiban zakat bukalah khitab taklifi namun khitab wada'i dan telah lewat pembedaan antara hukum wada'i dan hukum taklifi di pembahasan tentang al-ahkam. Ya, maka tadi disampaikan maka jika anak kecil merusak barang ya, maka uh, ya, beban wajib kewajiban ganti ditujukan kepada walinya jika walinya tidak melakukan ya, tidak melakukan hal tersebut ya, tidak melakukan hal tersebut maka ganti rugi menjadi kewajiban si anak kecil ini setelah dia balik Kemudian syarat yang ketiga untuk menjadi mukallaf berkenaan dengan orangnya adalah al ikhtiar Dia melakukan hal tersebut tanpa dipaksa. Maka orang yang mukro orang yang dipaksa dia tidak terkena beban taklif. Dan pemaksaan itu ada tiga macam yang akan kami sebutkan sebentar lagi. <clears throat> Wahuna kasyatun rabi' Dan ada syarat keempat untuk menjadi mukallaf yang disebutkan oleh sebagian ulama yaitu muslim. Maka siapa yang bukan muslim, maka apakah khitab syar'i itu tertuju kepadanya ataukah tidak tertuju kepadanya? Ulama sepakat, ya mereka sepakat dengan ijma bahasanya tertuju pada orang kafir khitab bi aslil Islam. Khitab untuk masuk Islam. Maka semua ulama sepakat bahasanya orang kafir diperintahkan untuk masuk Islam. Maka dalam dalam Islam tidak ada kebebasan memilih agama. Ini, tidak ada kebebasan memilih agama. Ini, karena kita meyakini bahasanya semua orang kafir dengan ini sepakat ulama ya, yutawajjah ilahi al-khitab bi aslil Islam. Tertuju kepadanya perintah untuk aslil Islam masuk Islam. Ya, maka tidak ada kebebasan memilih agama. Semua manusia wajib masuk Islam. Nah. Dan yang dimaksud dengan aslul Islam adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. dan tersisa setelah hal ini apakah orang kafir e, diseru tertuju padanya khitab bi ghairil aslil Islam. Selain masuk Islam yaitu rincian Islam apakah orang kafir itu e, tertuju padanya seruan tersebut ataukah tidak jumhur ulama mengatakan iya orang kafir tertuju padanya semua syariat-syariat Islam sedangkan Asyairah mengatakan la yukhatabu asli Islam orang kafir itu tidaklah tertuju padanya seruan selain seruan untuk masuk Islam. Wa nasya'al khilafu bainahum dan terjadi perselisihan di antara mereka asyairah Mingkaunil jumhur mayoritas berpandangan bahasanya kekafiran itu bukanlah satu level. Bahasanya terjadi dalam kekafiran bertambah dan berkurangnya kekafiran, naik turunnya kekafiran. Eh, terjadi khilaf di antara mereka, berarti ini mereka di antara para ulama. Titik. Jumhur ulama kaum muslimin mengatakan bahasanya kekafiran itu tidak satu level, namun bertingkat-tingkat. Ya, kekafiran itu naik turun sebagaimana iman itu naik dan turun. Bainama asyairah sedangkan asyairah berpandangan kafir itu satu level. Maka jika seorang itu kafir karena dia meninggalkan asli Islam dua kalimat syahadat maka tidaklah bertambah kekafirannya gara-gara meninggalkan sholat, meninggalkan zakat dan meninggalkan siar siar Islam yang lain. Jadi akar permasalahan apakah orang kafir itu mukhotob diseru untuk mengerjakan sholat, puasa dan yang lain, akar permasalahannya adalah tentang konsep kekafiran. Kekafiran itu yazid wa yangkus ataukah tidak. Yang mengatakan, di Asairah yang mengatakan bahasanya tidak ada yazid wa yangkus dalam kekafiran mengatakan ya, cuma diseru pada aslul Islam saja. Ya, sedangkan yang lainnya jumhur yang tadi disampaikan jumhur mengatakan karena itu bertambah dan berkurang maka orang kafir ini bertambah kekafirannya dengan dia tidak sholat dan seterusnya. Wal arjah dan yang yang lebih kuat kekafiran itu bisa bertambah. Dalilnya firman Allah Taala, thummasdatu kufra." Kemudian mereka bertambahlah kafir. Dan firman Allah Taala, "Innamanasi uziyadatun fil kufur Sebenarnya an-nasi yaitu menggeser bulan haram ya, itu adalah tambahan kekafiran. Oleh karena itu neraka itu bertingkat-tingkat yang beda-beda. Dalilnya firman Allah Ta'ala Innal munafikina fitarkil asfali minan nar Lapis yang paling bawah dari neraka Walau kanu fil kufri Seandainya mereka orang kafir dalam kekafiran itu Dalam level yang sama tentu mereka dalam tingkatan yang sama dalam neraka akan tapi terjadi eh, tingkatan-tingkatan uh, dalam neraka karena kekafiran itu juga bertingkat-tingkat Kemudian mu'alib berdalil bas, ten, e, mendalili orang kafir itu terbebani syariat dengan sejumlah teks di antaranya bahasanya mereka diberi hukuman sebagai tambahan atas hukuman atas hukumannya di akhirat nanti karena meninggalkan furu'il Islam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala masalah kaum fi kalulam qalu lam musallin. Fadalla dalika maka ayat-ayat ini menunjukkan bahasanya perbuatan-perbuatan ini salat, ngasih makan orang miskin dan seterusnya qad khutibu biha. Mereka diseru untuk melakukannya. Dan bahasanya mereka dihukum karena meninggalkannya hukuman yang berbeda eh, dari hukuman karena tidak masuk Islam. Dan teks-teks fi mukhatabatihim yang menunjukkan kalau mereka orang kafir itu diseru dengan furu'us syariah itu banyak. Di antaranya sebagai contoh firman Allah, walillahim jadi hak Allah ala nasi kewajiban semua manusia, mukmin dan kafir. Semuanya manusia mukmin ataupun kafir wajib haji. Maka dalam ayat ini Allah tidaklah batasi wajib haji atas orang yang beriman fakat saja, namun atas manusia. Dalil yang lain surat Fusilat, celakalah orang-orang musyrik yaitu orang-orang yang tidak bayar zakat Fadalah dalika mayat maka ini menunjukkan bahasanya tidak menunaikan zakat menyebabkan mereka berhak untuk mendapatkan semacam hukuman berbeda dengan apa yang jadi hukuman yang menjadi haknya karena kemusyrikan. Akan tetapi meskipun orang kafir itu diseru dengan rincian syariat, orang kafir itu tidak diperintahkan untuk mengerjakan rincian syariat ketika di dunia min jihad ahkamil qada wa ahkamil wilayah. Dilihat dari sisi hukum peradilan dan kekuasaan. Fa innaka maka Anda tidaklah mengatakan pada orang kafir, ayo salat. Wala yutalabuna bi qada'iha. Oh, ahkamil qada' bukan peradilan berarti. Maaf, berarti qada'nya adalah eh, kewajiban untuk mengkodok. Mereka tidaklah diperintahkan untuk mengerjakan rincian syariat di dunia dari sisi terkena kewajiban kodok atau ketentuan kodok. Maka anda tidaklah mengatakan kepada orang kafir ayo sholat dan mereka pun tidaklah dituntut untuk mengkodok sholat setelah masuk Islam. Jika mereka masuk Islam bahkan Allah hapus dosa-dosa itu yaitu yang dosa yang mereka miliki disebabkan meninggalkan kewajiban-kewajiban ini. Bahkan boleh jadi Allah akan ganti dosa-dosa tersebut menjadi uh, kebajikan. Mu'alib berdalil dengan firman Allah Ta'ala Kulilladzina kafaru yantahu yurfar lahum maqad jika demikian maka Islam itu syarat wajibnya ibadah ataukah syarat sahnya ibadah? Jawabannya Islam adalah syarat sah. Faidan madzakarahul ulama'u fi surati shalah maka jika demikian apa yang disebutkan oleh para ulama tentang syarat salat, syarat haji harus muslim Para ulama menyebutkan itu adalah di antara syarat ibadah-ibadah itu maksudnya adalah syarat sah bukan syarat wajib. Kemudian eh, inilah empat jadinya empat syarat untuk menjadi mukallaf balik berakal, ikhtiar, kemudian muslim. Kemudian macam yang kedua min anwa isurtu taklif. Ini tentang macam-macam syarat menjadi mukallab adalah syarat berkenaan dengan perbuatan yang dibebankan. Karena syarat-syarat yang telah lewat itu berkenaan dengan person yang terkena beban. Sedangkan syarat-syarat berikut ini berkenaan dengan perbuatan yang dibebankan kepada mukallaf. Ada tiga syarat. Yang pertama, perbuatan yang dibebankan itu haruslah diketahui oleh si mukallaf. Wa yuradu bikauni ma'luman. Ini adalah al ilmu bisifatihi dan yang dimaksud dengan diketahui adalah pengetahuan tentang tata caranya dan pengetahuan bahasanya syariat memerintahkannya. Maka tata cara perbuatan tersebut diketahui yaitu si mukalab mengetahui gimanakah caranya sholat. Wa yakunul mukallaf qad alima dan mukallaf itu mengetahui bahasanya bahasanya syariat memerintahkannya. Ya'lamu dia tahu bahasanya syariat memerintahkan untuk salat. Fa idza lam yakun asaqsu aliman bidzalika maka jika orang tersebut tidaklah mengetahui hal itu maka tidak ada beban syariat. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan liungdirakum bihi wa membalag bihi dengan Al-Quran aku ingatkan kalian dan semua orang yang sampai padanya Al-Quran demikian juga firman Allah Ta'ala wa makuna mu'adzibina hatta naba'asa rasulah kami tidak akan menimpakan hukuman sampai kami mengutus Rasul wa qala jalla ula jalla li alla yakuna linasi alallahi hujjah manusia tidak lagi memiliki hujah di hadapan Allah ba'da rusul setelah diutusnya rasul. Artinya sebelum diutusnya rasul berarti manusia punya hujah. Ya, maka syarat yang pertama adalah tahu, tahu tata cara dan tahu kalau Allah memerintahkannya. Ada permasalahan yaitu sebagian orang mengetahui hukum haram akan tapi tidak tahu hukuman yang menjadi dampak karena melakukan perbuatan yang haram. Apa hukumnya? Maka jawabannya kami katakan hadalam yartafi at-taklifu fi haqqihi. Kondisi ini tidaklah menghilangkan beban beban syariat untuk orang tersebut dia tetap berdosa. Wa kadzalika e, tuqa al-uqubatu alaihi. Demikian juga dijatuhkanlah hukuman, tetap dijatuhkan hukuman atasnya. Contohnya, Saksun ada seorang yang mengetahui kalau mencuri itu hukumnya haram. Namun dia tidak tahu tarutu bil haddi. Ada dampak hukuman had alaiha karena mencuri. Maka jika dia mencuri, tidaklah kita cegah darinya hukuman had yaitu potong tangan karena dia tidak tahu kalau hukumannya potong tangan. Li'annahu huna lam yaj'al al-hukma. Karena di sini dia tidak tahu hukum yaitu at-tahrim yaitu uh, dia tidaklah bodoh tentang hukum yaitu haramnya mencuri. Cuma dia bodoh tentang ukubah ya, hukuman karena mencuri. Famin sama maka dari sana tidaklah tercegah darinya hukuman had. Semisal itu adalah orang yang tahu haramnya jima atau hubungan biologis di siang hari bulan Ramadan. Namun dia tidak tahu wajibnya kafarah. Maka jika terjadilah al-wata'u hubungan biologis, fa ya'thumu ya'thamu bidzalika maka dia berdosa karena hal itu wajib baginya qada wajib baginya kafara dengan dalil hadis orang yang mengumpuli istrinya di siang hari bulan Ramadan di masa Nabi Nabi wajibkan atasnya kafarah padahal dia tidak tahu hukuman dikarenakan dia telah tahu haramnya perbuatan itu. Ya, maka di sini bedakan antara tidak tahu hukum dengan tidak tahu hukuman. Yang menyebabkan seorang itu mendapatkan udur adalah manakala tidak tahu hukum. Jika orang itu tahu hukum namun tidak tahu hukumannya, maka hukuman tetap berlaku untuknya. Ya. Dalilnya adalah eh, kisah tentang seorang yang tahu kalau di masa Nabi dia tahu kalau ngumpuli istri di siang hari bulan Ramadan itu hukumnya haram. Sehingga ketika dia datang melapor kepada Nabi, dia mengatakan ya Rasulullah halaktu wa ahlaktu. Wahai Rasulullah, aku binasa dan aku membuat istriku binasa. Artinya dia tahu kalau salah. Namun orang ini tidak tahu kalau hukumannya demikian berat. Yang seandainya dia tahu kalau hukumannya itu demikian berat, maka dia tidak akan melakukannya. Nah, Nabi tetap membebankan hukuman itu padanya. Maka ini menunjukkan bahasa yang menjadi udur adalah tidak tahu hukum, bukan tidak tahu hukuman. Misalnya ada orang yang mengatakan bahasanya uh, ada pertanyaan, ada orang menjatuhkan cerai dan dia tidak tahu kalau ngomong cerai sampai eh, di kali yang ketiga itu berarti sudah game over. Dia tidak tahu apakah kemudian dimaafkan dia mengucapkan cerai sampai tiga lima sepuluh kali. Maka ini eh, ini tidak tahu hukum atau tidak tahu hukuman yaitu dampak dari hukum. Maka jawabannya dia bukan tidak tahu hukum namun dia tidak tahu dampak hukum. Ini dampak hukum ngomong cerai ke istri di kali yang ketiga sudah selesai. Itu dampak hukum, bukan hukum. Kalau hukum itu berkenaan dengan ye, ye, berkenaan dengan ini cerai ataukah bukan. Dia tahu nggak kata-kata itu artinya cerai? Kalau dia tidak tahu, ya maka tidak ada hukumnya. Dia bukan orang Jawa, tidak tahu kalau pegat itu artinya cerai. Sama istrinya didiktikan. Tak pegat kue gitu. Dan dia tidak tahu. Kalau pegat itu artinya cerai. Dikira artinya apa? Aku cinta kamu katanya. Maka <laughs> tidak ada hukumnya. Maka ya, dia tidak tahu hukum. Ya, tidak tahu hukum maka tidak ya, tidak terjadi cerai dengan hal itu. Tapi kalau dia tahu itu artinya bisa, itu artinya cerai, itu artinya uh, pemutusan uh, ikatan pernikahan. Cuma dia tidak tahu. Kalau itu cuma maksimal tiga toh. Kalau tahu maksimal tiga ya saya tidak akan ngomong gitu. Hmm. Maka ya, kalau masalah maksimal tiga kan kalau tiga nanti ya tidak ya, bisa lagi dirujuk nah itu berkaitan dengan ukubah dampak hukum dan bukan hukumnya maka tetap terkena dampak hukum tiga kali ya sudah secara syariat ya berarti sudah selesai kemudian syarat yang kedua untuk perbuatan yang dibebankan adalah kemampuan oleh karena itu perbuatan yang di luar kemampuan tidaklah dibebankan oleh syariat. Dalilnya la yukallifu nafsan illa wus'aha. Dalilnya la tukallafu nafsan illa wus'aha. Dalilnya fattaqullaha mastata'tum. Famalam yakun qadiran maka siapa yang tidak punya kemampuan untuk melakukan satu kewajiban maka gugur kewajiban itu darinya. Maka ini pembahasan tentang uh, di di eh, ilmu akidah ini pembahasan tentang taklif malayutok ya. Nah, berkaitan dengan taklif malayutok maka kemudian beliau singgung sebagian asyairah mengatakan hada laisa min surutu taklifi ya. kemampuan itu bukanlah bagian dari syarat pembebanan Waqad yaqa'a taklifu bil fi'li ghairil maqdur alaihi karena terkadang terjadilah pembebanan untuk melakukan satu perbuatan yang itu di luar kemampuannya. Ash'ari mengatakan pada asalnya perbuatan orang itu seluruhnya tidaklah mampu dilakukan oleh orang karena orang itu dipaksa untuk melakukan perbuatannya sampai-sampai sholat anda tidak mampu mengerjakan sholat dalam madhab Ash'ari Wahada fi'lun sehingga perbuatan ini di, disandarkan kepada Allah Azza wa Jal. Didalika oleh karena itu mungkin saja dibebani satu perbuatan yang di luar kemampuannya. Dan tidak diakukan bahasanya e, pendapat ini terbantah oleh an-nusus asabiqah dalil-dalil yang telah lewat. Maka ini berkaitan dengan akidah ashari tentang uh, tentang perbuatan manusia. Hakikatnya Ash'ari adalah Jabriyah. Ya, hakikatnya Ash'ari adalah Jabriyah. Ya, kalau maka dalam pandangan Jabriyah, ya, maka dalam pandangan Jabriyah, maka ya, perbuatan manusia itu di luar kemampuannya. Ya, di luar kemampuannya. Oleh karena itu maka mereka membolehkan taklifu mala yutok. Allah membebani sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Ini, maksudnya apa? Ini, Allah membebani perintah untuk mengerjakan sholat, untuk berwudu, untuk yang lainnya. Itu semua di luar kemampuan manusia. Dari sudut pandang ini, akidah mereka tentang perbuatan manusia. Kemudian syarat yang ketiga ayakun al fi'lu ma'duman lam yujad ba'du perbuatan itu belum ada dan belum ada itu ma'duman masih belum ada lam yujad ba'du belum ada Adapun perbuatan yang telah dijumpai maka Anda tidak dituntut untuk mewujudkannya karena itu namanya tahsilu hasilin satu hal yang sia-sia Wabitali maka pada gilirannya jika intaf hilang salah satu dari tiga syarat ini maka hilanglah ataklifu hmm. maka hilanglah pembebanan maka hilanglah pembebanan untuk melakukan hal tersebut berkenaan dengan syarat yang ketiga mungkin contohnya adalah eh, ketika seorang anak itu diketahui lahir sudah dalam keadaan dikhitan yeah maka apakah, apakah ada kewajiban mengkhitan dia dalam artian melewatkan gunting dan teman-temannya maka melakukan hal tersebut adalah tahsilul hasil ye, ye, itu tahsilul hasil satu hal yang sia-sia maka karena sudah ada ye, sudah ada sudah terkhitan Nah, kemudian mawa, uh, eh, eh, kembali ke atas mawani utaklifi. Litaklifi mawani pembebanan syariat itu punya beberapa faktor penghalang. Di antaranya ada tiga, ketidaktahuan, lupa dan dipaksa mengingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allah tajawaza an ummati al khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaihi. Diatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi. Dan hadis ini memiliki banyak dalil pendukung dari Quran dan Sunnah yang menunjukkan benarnya isinya. Yang dimaksud dengan tidak tahu adalah tidak memiliki ilmu. Famata maka jika seorang mukalab melakukan hal yang haram karena tidak tahu keharamannya, maka tidak ada kewajiban apapun atas dirinya. Maka siapa yang berbicara ketika dia sholat karena tidak tahu haramnya berbicara, maka tidak ada kewajiban maka tidak ada dosa atas dirinya. mata dan jika seorang itu meninggalkan kewajiban karena tidak tahu wajibnya, maka dia tidak punya kewajiban kodok. Idza kana qad fata waktuhu jika telah berlalu waktunya dengan dalil Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan orang yang jelek solatnya karena dia tidak tumakninah dalam solat Nabi tidak perintahkan dia untuk mengkodok mafata minas solawat ya, solat-solat yang telah berlalu. Namun Nabi hanya memerintahkan dia untuk mengerjakan solat yang hadirah yang masih ada waktunya. Nabi perintahkan agar dikerjakan ala wajhil masyru'i sesuai dengan yang dituntunkan. Kemudian yang kedua anisian lupa lalainya hati dari sesuatu yang sebelumnya telah diketahui. Maka jika seorang itu melakukan hal haram karena lupa, maka tidak ada kewajiban apapun atas dirinya. Contohnya seperti orang yang makan ketika dia sedang puasa karena lupa. Jika seorang itu meninggalkan kewajiban karena lupa, maka tidak ada kewajiban apapun atas dirinya saat dia lupa. Akan tapi dia wajib melakukan perbuatan itu ketika dia ingat. Dalilnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Siapa yang kelupaan sholat maka adalah dia mengerjakan sholat ketika dia ingat. Yang ketika likroh dipaksa. Dipaksa artinya ilzam musaksi diharuskannya seseorang untuk melakukan hal yang tidak dia inginkan. Maka siapa yang dipaksa untuk melakukan sesuatu hal yang haram maka tidak ada kewajiban apapun atas dirinya. Semisal orang yang dipaksa untuk melakukan kekafiran dan hatinya mantap dengan iman dan orang yang dipaksa untuk meninggalkan kewajiban tidak ada kewajiban apapun atas dirinya saat dia dipaksa. Namun wajib baginya mengkodoknya jika pemaksaan itu telah hilang. Seperti orang yang dipaksa untuk meninggalkan sholat sampai berakhirlah waktunya. Wajib baginya mengkodok sholat jika telah hilang pemaksaan. Dan tiga faktor penghalang di atas hanya berlaku untuk hak Allah. Karena hak Allah dibangun di atas prinsip dimaafkan dan kasih sayang. Adapun hak makhluk, maka tiga hal di atas tidaklah menghalangi min domani mayajibu domanuhu. Wajibnya ganti rugi hal-hal yang wajib diganti rugi. Jika pemilik hak tidak ridha untuk menggugurkan haknya, wallahu a'lam. Kalau ya, e, uh, syari wafakahullah Maka mu'alib memberi nama dalam bukunya Hilangnya syarat-syarat yang lewat Beliau namai dengan nama mawani Taklif Beliau sebutkan diantaranya adalah Tidak tahu Al-Jalu lupa dan dipaksa Kemudian beliau dalili dengan hadis ini yang dihatkan oleh Ibnu Majah namun sanadnya da'if Namun tak terdapat sejumlah teks dalil syariat yang menunjukkan bahasanya hadal makna minha hadal makna bena, uh, menunjukkan pesan yang terkandung dalam hadis itu. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala Rabbana la tu'akhidna inasina wa akhtana. Dan Allah telah menjawab doa ini na'am ya aku kabulkan. Dalam riwayat yang lain qad fa'altu telah aku lakukan. Dalil yang lainnya walaisa alaikum junahun fima akhta'tum bih tidak ada atas kalian dosa dalam apa yang kalian lakukan secara tidak sengaja. Eh, walali dan aku akan merinci perkara yang dinamai oleh mu'alib dengan mawani. Yang pertama, al-jahlu. Maka jika seorang itu seorang mukalab melakukan hal yang haram karena tidak tahu keharumannya, maka tidak ada kewajiban apapun atas dirinya. Eh, mu'alib mencontohkan dengan berbicara ketika sholat oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan Muawiyah ibn Hakam tatkala dia berbicara ketika sedang sholat untuk mengulangi sholat. Fa'inna ulama takalama fi sholatihi maka Muawiyah ibn Hakam ini tatkala berbicara dalam sholatnya dia mengucapkan kalimat berikut ini. Waskala um umayyah masyaknukum tangduruna ilayya celaka kalian, kenapa kalian melototi saya gitu kata Muawiyah ibn Hakam kepada orang-orang di kanan dan kirinya. Maka fahuna maka di sini Nabi tidak memerintahkan Muawiyah ibn Hakam as-Sulami untuk mengulangi solatnya. Namun perhatikan ya, berkenaan catatan penting berkenaan dengan udur al-jahlu lakin ida farrotal mukallafu falam yabdhul asbab ta'allumi fa innahu ya'samu bijahlihi litafritihi ya. akan tapi jika si mukallaf ini ceroboh tidak mau mengeluarkan ya, berkorban untuk melakukan sebab-sebab belajar maka dia tetap dosa meskipun tidak tahu karena copohnya. maka catatan penting bahasanya ya, kebodohan itu tidaklah dimaklumi secara ya, total. Namun bedakan antara orang yang tidak tahu dan orang yang tidak mau cari tahu. Orang yang tidak mau cari tahu dampaknya dia tidak tahu. Dan namun ketika dia melakukan kesalahan dalam keadaan demikian, dia tetap ya, tetap berdosa karena tidak tahunya. Dia tetap berdosa meskipun tidak tahu. Kadalika demikian jika jika seorang itu melakukan satu ibadah dengan tata cara yang keliru karena tidak tahu, maka dia tidak diperintahkan mengkodok apa yang telah berlalu. Namanya tidak diperintahkan untuk mengkodok yang waktunya masih hadir, fakot saja. Berdasarkan dalil hadis al-musik fi solatihi. Maka Nabi perintahkan dia untuk mengkodok solat yang ada. Hakada demikian penjelasan yang disampaikan oleh al-muallif. Manik yang kedua adalah anisian lupa. Al-murad bin nisyan yang dimaksud dengan lupa adalah al-ghaflah, lalai dari sesuatu yang dulunya telah hadir dalam benak. Fawakana ya'rifu al amro sabikon. Maka sabikon sebelumnya dia telah tahu perkara itu, namun lalai. Maka nisyan diantara faktor penghalang taklif. Maka jika seorang itu melakukan sesuatu karena lupa, meskipun itu hal yang haram atau meninggalkan yang wajib, maka dia tidak berdosa karena hal tersebut. Akan tetapi hadza fi yata'allaqu bi al-ithmu. Namun ini itu hanya berkaitan dengan masalah dosanya. Dan dosa adalah khitab taklifi. Namun wajibkah dia adoman ganti rugi? Ya. Yeah. Wajib alil qada apakah wajib bagi dia qada ataukah e, tidak wajib maka kami katakan berkaitan dengan hak orang lain maka hak manusia tidaklah gugur baik karena tidak tahu ataupun karena lupa Adapun berkenan dengan hak Allah maka hak Allah ada dua macam yang pertama adalah al-ma'murat hal-hal yang diperintahkan maka seorang hamba itu dituntut untuk mengkodok hal-hal yang diperintahkan. Seandainya seorang itu meninggalkan apa yang diperintahkan karena lupa, maka dia dituntut untuk mengkodoknya semacam lupa sholat. Ya, maka dia dituntut untuk mengkodok sholat setelah ingat. Kemudian yang kedua hal-hal yang dilarang. Hal-hal yang dilarang ada dua macam. Yang pertama la itla fafihi. hal yang terlarang dan di situ tidak ada kegiatan merusak. Fahadihi maka hal jenis ini jika dilakukanlah seorang hamba maka dia tidak dituntut untuk melakukan ganti rugi walabil ukubah dan dia ye, eh, dia tidak ye, kemudian mendapatkan hukuman yang menjadi dampaknya. Macam yang kedua, hal yang terlarang dan ada padanya unsur itlafun merusak maka terjadi perselisihan dalam masalah ini. Kami contohkan ya, wa numasil akan kami contohkan hal ini dengan hal-hal yang terlarang dalam ihram. Ya, maka dia berarti manhiat. Maka orang yang dalam kondisi ihram, laki-laki yang dalam kondisi ihram memakai menutupi kepalanya pakai peci misalnya atau memakai pakaian yang berjahit karena lupa, maka wajib apakah wajib atasnya untuk membayar eh, tebusan ataukah tidak wajib? Di annahu nisyanun fil mahin anhu bila itlafin karena itu lupa dalam perkara yang terlarang dan tidak ada tindakan merusak. Amma adapun jika orang dalam kondisi ihram ini menggunting rambut kepalanya atau memotong kukunya atau membunuh binatang buruan, dalam keadaan dia ihram maka apakah wajib atasnya fidyah Fa'in fa'ala al huna jika dia melakukan hal yang terlarang di sini yaitu potong rambut dan seterusnya ya. fihi itlafun dan di sini itu ada unsur merusak maka mayoritas ulama mengatakan wajib atasnya ganti rugi. Fa'idha qallama adfarahu. Maka jika dia menggunting kukunya atau menggunting rambutnya karena lupa atau membunuh binatang buruan karena lupa, wajib baginya adoman ganti rugi dengan bayar fidyah atau dengan yang semisal. Wastadallu dan jumhur mendalil hal ini dengan sejumlah dalil. Dalil yang pertama, mawar fin nususi Terdapat dalam sejumlah teks dalil wajibnya kafarah karena melakukan perbuatan-perbuatan ini tanpa dibedakan antara orang lupa ataukah sengaja. Semacam dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau katakan fidzabai kabshun. Jika ada orang yang orang yang e, memburu dabak, dabak itu adalah apa? Hinia yang dia adalah binatang bertaring yang terkecualikan dari hukum haram dimakan. Nah, maka dia boleh dimakan. Maka uh, fidyahnya adalah diganti dengan domba, dengan kabesun, dengan kibas. Maka uh, di sini hukumnya tidak dikaitkan orangnya lupa atau sengaja sehingga dianggap kata jumhur ulama mencakup semua. Dalil yang kedua, al-khitab muta'alikun bil itlaf. Dalam kasus dalam al-qismu sani mafi itlaf, maka khitab itu berkenaan dengan merusak. Wal itlaf qad hasala dan itlaf telah terjadi, maka wajib atasnya fidyah. Dalil yang ketiga mereka mengatakan mawarodat terdapat dalam masalah kafarah pembunuhan. Maka siapa yang membunuh manusia dengan tidak sengaja wajib atasnya kafar Wal khata dan tidak sengaja itu semisal dengan lupa dan dipaksa. Dan kafara itu berkenaan dengan hak-hak Allah dan fitnya berkenaan dengan hak makhluk. Maka lihat maka kafara tidaklah gugur karena pembunuhan tidak sengaja. Ya, alasan yang keempat hadis Kaab ibn Ujrah. Wafihi diisi hadisnya Kaab itu tak ada minal komli itu terganggu karena kutu kepala yang demikian banyak di uh, di kepalanya. Sampai-sampai mulailah kutu-kutu itu berjatuhan, eh, berjatuhan dari rambutnya pada jatuh, mengenai mata, tak ada jalan-jalan sampai dahi dan seterusnya. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, gundullah kamu. Padahal ini dalam keadaan ihram, belum selesai uh, rangkaian ibadahnya, sudah gundul saja. Ya, karena itulah uh, cara paling praktis untuk menghilangkan kutu kepala. Nah, gundul selesai, ini bersih. Wasum kemudian puasalah tiga hari atau beri makan enam orang miskin atau sembelihlah satu sembelihan. Kalau mereka mengatakan ini dimaklumi karena adanya gangguan yang banyak pada dirinya. Meskipun demikian, Nabi wajibkan fidyah atasnya. Maka dia ma'zur, maka demikian juga orang-orang yang ma'zur. Maka demikian juga orang yang lupa dan salah tidak sengaja. Berlakulah hukum untuknya sehingga wajib atasnya fidyah. Ya, maka uh, dalam masalah larangan ihram, ya, jumhur ulama membedakan antara pelanggaran ihram yang mengandung itlaf atau tidak mengandung itlaf. Kalau mengandung itlaf, maka tetap wajib membayar kafarah karena melakukan pelanggaran ihram. Ya, namun kalau tidak ada padanya unsur itlaf, contohnya pakai peci, ya, ya, maka tidak ada eh, maka tidak ada kafarah ya, jika melanggarnya dalam keadaan punya udur yaitu lupa atau tidak sengaja eh, kemudian pendapat yang kedua tentang masalah larangan ihram yang mengandung unsur itlaf pendapat yang kedua dan ini pendapat yang dipilih sebagian ulama fikih dan Syekh Muhammad Ibn Utsaimin di antara yang berfatwa dengan pendapat kedua ini yaitu tidaklah wajib atasnya fidyah. Maka jika seorang itu memotong kuku atau mengundul rambut kepala, ya, maka tidaklah wajib atasnya fidyah jika itu lupa atau tidak sengaja atau tidak tahu. Ya, pendapat kedua ini berdalil dengan sejumlah dalil diantaranya. Yang pertama adalah firman Allah Ta'ala, Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh binatang buruan ketika kalian dalam keadaan ihram Siapa yang membunuh binatang buruan di antara kalian secara sengaja, maka balasannya semisal, maka adalah eh, naam adalah hewan ternak semisal yang dia bunuh. Mereka mengatakan firman Allah muta'ami dan secara sengaja dalil bahasa orang yang lupa tidak berlaku padanya hukum ini. Dan pendalilan ini menurut para ulama usul fikih namanya mafhum mukhalafah. Di anak asbatal hukma wa al jaza bimis lima kotala alal muta'amid. Karena teks asbatal hukma menetapkan hukum adanya jaza balasan yaitu hukuman menyembelih hewan semisal dengan apa yang diburu untuk orang yang sengaja membunuh hewan buruan maka bisa dipahami kebalikannya bahasa yang tidak sengaja tidak berlaku padanya hukum ini mereka kemudian berdalil bima waroda minan nusus berbagai macam teks yang menunjukkan tidak adanya hukuman atas orang yang lupa semacam firman Allah Ta'ala Rabbana la tu'akhidna inasina au akhtona Sedangkan jumhur memberikan jawaban untuk pendalilan yang pertama bahasanya kata-kata muta'amidan Eh, secara sengaja tidaklah yakmal bimafhumihi la yu'mal tidak boleh dipakai mafumnya di li'anna hadal kait karena persyaratan ini yaitu sengaja itu memiliki faedah yaitu tashnik celaan keras kepada pelakunya seakan-akan Allah katakan bagaimanakah bisa-bisanya engkau durhaka kepada Allah dengan membunuh binatang buruan secara sengaja ye, secara sengaja menyelisih perintah Allah Ta'ala. Kalau jumhur mengatakan di antara syarat bolehnya memakai mafhum mukhalafah adalah Allah yakuna lidzikril qaidi faidatun ukhra. Adalah manakala kait satu kriteria itu disebutkan eh, tanpa memiliki faedah yang lain selain terpakainya mafhum mukhalafa. Sedangkan di sini ada faedah lain tersebut yaitu tasni. Itu jawaban untuk pendalilan yang pertama. Jumhur mengatakan adapun dalil-dalil yang menunjukkan tidak ada hukuman untuk orang yang lupa maka ini adalah tentang tidak adanya dosa bukan meniadakan kewajiban fidyah dan kafarah. Karena hilangnya dosa itu berkenaan dengan taklif. Maka mereka-mereka yang yang uh, yang lupa dan tidak sengaja hilang darinya kita taklif yaitu dosa. Adapun fidyah maka ini adalah hukum wada'i yaitu wujudul itlab. Maka adanya itlab sebab untuk adanya fidyah. Kemudian dalil yang ketiga untuk uh, Sayyid adalah hadis Ya'la ibn Umayyah. Ada seorang datang madhab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini memakai gamis, pada dia laki-laki mau ihram, pakai gamis, berarti pakaian berjahit, yang itu berlumur dengan parfum. Dan dia mengatakan, aku berihram baik Rasulullah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk melepas jubahnya dan mengguyur dan menghilangkan parfumnya. Dan Nabi tidak memerintahkannya untuk bayar fidyah. Dan ini berlaku dalam mahdrotil ihram. Dan ini termasuk hal yang terlalu dalam ihram. Kalau lantas mereka mengatakan, fatul hakum maka dikiaskan dengan kasus ini baqiyatu mahdhuratil ihram larangan-larangan ihram yang lain sedangkan jumhur sebagaimana telah lewat mengatakan hadail umur laisa fiha itlafun ini adalah e, satu tindakan tidak ada padanya itlab merusak Ya, tidak ada padanya unsur merusak karena harusnya tidak pakai jubah, malah dia pakai jubah. Tidak ada yang dirusak. Ketika ihram tidak boleh pakai parfum, kemudian pakai parfum. Tidak ada unsur merusak di sini. Ya nauti pun karena itu masalah parfum. Walubsum yatin, makhitin dan memakai pakaian berjahit. Wala wabita lila yujimu fidyah fiha. Oleh karena itu maka mereka pun juga tidak mewajibkan fidyah, mereka jumhur tidak mewajibkan fidyah dalam kasus ini. Maka ini di luar masalah yang diperselisihkan. Nampaknya sesaat menguatkan pendapat jumhur. Berkenaan dengan larangan ihram itu jumhur membuat dua rincian, ada larangan ihram yang tidak mengandung unsur merusak. Contohnya saat ihram memakai pakaian berjahit, memakai tutup kepala, maka tidak ada fidyah. Tidak ada fidyah e, dalilnya hadis Ya'la ibn Umayyah. Namun jika kemudian larangan ihram itu mengandung e, unsur itlap merusak, contohnya memotong rambut, ya, rambutnya jadi hilang, memotong kuku, kukunya jadi hilang. Ya, demikian juga menangkap dan membunuh hewan buruan maka hewan buruannya jadi mati ada itlaf maka jumhur ulama berpendapat ye, ye, kalau itu karena lupa tidak sengaja tidak ada dosa namun tetap ada kewajiban fidyah di antara dalilnya adalah kasus sahabat yang banyak kutu kepalanya maka dia punya udur maka Nabi perintahkannya sudah gundul saja ya, namun terkena, terkena kewajiban fidyah maka orang yang e, karena lupa motong rambut kepala atau potong kuku saat dia ihram maka karena lupa dia tidak dosa hukum wada'inya hilang nah, e, hukum taklifinya hilang namun ya, e, itlaf itu sebab dan sebab itu hukum wada'i sebab adalah hukum wada'i maka dia terkena tetap kena terkejap kewajiban fidyah. Fidyah untuk melanggar larangan ihram itu boleh milih satu dari tiga puasa tiga hari berturut-turut atau ngasih makan enam orang orang miskin atau menyembelih seekor kambing untuk dibagikan kepada uh, penduduk orang-orang miskin, penduduk tanah haram. yang kemudian uh, eh, al-ikrab dipaksa. Takalamal mu'alifu huna Mu'alif membicarakan di sini tentang dipaksa yaitu manik yang ketiga menurut beliau dari tiga mawanik taklif. Ikrah itu kebalikan dari ikhtiar, boleh bisa memilih. Dan ikrah adalah seorang itu diharuskan untuk melakukan satu perbuatan yang tidak diinginkan. Dan ikrah ada tiga macam. Yang pertama, hilang dalam pemaksaan jenis pertama ini al-ikhtiar pilihan bil kuliah secara total Misalnya an akhudha saksan wa ulqihi ya aku mengambil seseorang nyikap seseorang bahasa Jawanya ya, aku mengambil seseorang yaitu nyikap seseorang Kemudian aku lempar dia dari tempat yang tinggi atau dari gunung. Maka orang yang disikap kemudian dilempar itu hilang darinya taklif. Maka seandainya dia membunuh orang lain saat dia dilempar, maka layar itu bitqat lihi syai'un ala dhalikal mulqa. Maka tidaklah uh, tidaklah berkaitan bikot lihi karena dia membunuh menghilangkan nyawa syai'un kaitan apapun ala dzalikal mulqa atas orang yang dilempar karena ikhtiar, karena pilihan itu betul-betul hilang dari dirinya. Wal hukmu yathbutu alal wal hukmu yathbutu alal mulqi. Hukum membunuh dan konsekuensinya berlaku untuk orang yang melempar. Itulah orang yang melemparkan orang yang dilempar dari atas gunung atau dari satu tempat. Karena kaidah mengatakan bahasanya pelaku langsung jika dia ma'dzur maka hukumnya itu tertimpakan kepada penyebab. Nah, cuma ulama menyebut ikrah jenis pertama ini dengan sebutan ikrah mulji. Sedangkan Hanafiyah menyebutnya dengan ittiraran. Ya, maka orang disikap dari belakang, kemudian diikat, kemudian di ditimpa eh, ditimpakan kepada eh, orang yang sedang duduk atau orang yang sudah tidur atau anak kecil yang sedang tidur kemudian dia dijadikan sebagai alat untuk membunuh untuk membunuh maka orang yang disikap ini tidak berstatus pembunuh karena dia tidak punya pilihan dia disikap dari belakang diikat nggak punya nggak bisa apa-apa begitu kemudian diangkat kemudian dipakai untuk ditimpakan kepada orang lain kemudian orang lain tersebut mati karenanya. Maka dia e, tidaklah berstatus sebagai pembunuh. Hukum menghilangkan nyawa melekat kepada orang yang menyikap eh, kemudian menimpakan. Ya, kemudian anau asani macam pemaksaan jenis yang kedua adalah ikrah bil qatli ya, dipaksa uh, e, bilqatil dengan dibunuh ya, kalau tidak melakukan maka dibunuh atau jika tidak melakukan apa yang dipaksakan maka akan dipotong anggota badannya makanya ikrah jenis yang kedua di, dikalungi celurit lakukan ini jika tidak saya bunuh kamu kemudian yang ketiga adalah ikrah dengan dipukuli Ya, kalau tidak melakukan apa yang diinginkan maka dihajar terus, dipukuli atau dipenjara, ditahan. Jumhur ulama menamai dua macam ini dengan sebutan ikra ghair mulji. Sedangkan Hanafiyah menamai ya, ikrah dengan dibunuh tetap dimasukkan sebagai ikrah yang mulji. Sedangkan ikrah atau dipaksa dengan ditahan atau dipukuli, nah itu baru yang ghair menurut Hanafiyah. Namun perbedaan itu cuma dalam penamaan. Apa hukum dari pemaksaan ini? Apakah hilang beban syariat karena dipaksa dalam e, bentuk-bentuk ini? Mayoritas para ulama mengatakan beban syariat tidaklah hilang dalam dua jenis pemaksaan ini. Walakin akan tetapi hadal ikrah pemaksaan ini apakah membolehkan bagi orang yang dipaksa untuk melakukan apa yang dipaksakan kepadanya ataukah tidak membolehkannya. Idakan al-mukrah jika yang dipaksakan adalah satu hal yang haram. Laukola seandainya ada orang yang mengatakan aku ancam dirimu. Uki alaika qata'a'dha'ika. Aku akan jatuhkan padamu aku akan potong anggota badanmu. Wa illa jika kamu mau selamat, bunuh orang itu atau pukuli fulan. Fahina idin maka dalam kasus ini apakah kita bolehkan baginya untuk memukuli dan membunuh fulan? Hunaka surutun iddah ada beberapa syarat. Jika syarat-syarat ini terpenuhi dalam pemaksaan, boleh melakukan apa yang dipaksakan meskipun itu hal yang haram. Namun mata jika intafa hilang salah satu dari syarat ini, maka tidak boleh melakukan apa yang dipaksakan, hal yang haram yang dipaksakan. Allah Ta'ala berfirman, Faman kafara billahi ba'da imani ila man ukriya wa qalbu mutmainun bil iman. Fahuna al-ikrar wujidat fi asurutu. Maka dalam surat An-Nahl ini, dijumpai sejumlah syarat. Wa min thamma maka dari sana suwirolahu dibolehkan baginya melakukan hal yang haram yaitu uh, ucapan atau perbuatan kekafiran. Sehingga labuta harus terpenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, orang yang memaksa al-muhadid yang mengancam adalah orang yang mampu untuk merealisasikan ancamannya. Iya. Maka seandainya yang datang kepada Anda dan Anda adalah orang dewasa, anak kecil, anak TK. Anak TK ini mengatakan, if alhada fulani. Iya. Lakukan hal ini, jika tidak maka akan aku cekek kamu. Iya, padahal ini mahasiswa yang di yang diancam demikian. Maka anak TK ini tentu tidaklah mampu untuk merealisasikan ancamannya. Wabitali maka pada gilirannya hal yang haram tidaklah mubah gara-gara ancaman si anak TK. Ya, dia, maka orang ini tidak boleh mengatakan saya diancam sama anak itu, ah, tidak boleh. Ya. Itu anak kecil kamu kok bilang diancam, saya dipaksa. Nah, itu anak kecil kamu yang menangan masa kalah sama dia. Syarat yang kedua ada sangkaan kuat pada diri orang yang dipaksa, bahasanya mukrih, orang yang memaksa akan betul-betul mentindaklanjuti anjamannya. Akan tapi seandainya al-ghalib ala dhannihi, sangkaan kuat orang yang dipaksa, bahasanya orang yang memaksa tidak akan melaksanakan, maka ini tidak membolehkan hal yang terlarang karena paksaan. Kemudian yang ketiga, ayakuna al-mahdur akal min mujibil ikrohi. Hal yang uh, hal yang haram yang dipaksakan itu derajatnya lebih rendah dari mujibil ikrohi eh, dari atau mujabal ikrohi dampak pemaksaan. Ya, contohnya, seandainya pemaksa mengatakan masuk rumah fulan, jika tidak aku bunuh kamu. Fahina idin dukhulu baiti fuladin, masuk rumah orang hukumnya haram. Tanpa izinnya hukumnya haram. Lakin mujab al-ikrah, namun dampak dari dipaksa yaitu hilangnya nyawa itu lebih besar dosanya daripada dosa masuk rumah orang. Maka yustabahu bihi hadal muharramu. Maka hal yang haram ini jadi mubah dalam kondisi ini. Akan tetapi seandainya ya, dia mengatakan bunuh Muhammad dan Khalid. Jika tidak maka kamu akan aku bunuh. Maka hal yang dilarang itu lebih besar daripada dampak pemaksaan. Hmm, karena hal yang terlarang adalah menghilangkan dua nyawa. Dampak pemaksaan hilangnya satu nyawa. Wabitali maka pada gilirannya tidak boleh melakukan hal ini maka syaratnya harus akalla harus akalla hal yang terlarang yang dipaksakan itu level haramnya lebih rendah daripada dampak pemaksaan kalau sama sama kalau sama maka tidak memubahkan bunuh dia jika tidak kamu saya bunuh maka ini sama hilangnya nyawa dia sama nyawa orang ini sama Ya, sama. Selevel. Tidaklah nyawa dia lebih utama daripada nyawanya, tidaklah lebih utama daripada nyawa orang itu. Maka tidak membolehkan hal yang haram. Pemaksaan dalam hal ini tidak membolehkan hal yang haram. Karena ini sama. Dan syaratnya adalah akalla. Harus lebih rendah. Syarat yang keempat. Bahasanya hal pemaksaan itu akan hilang dengan melakukan apa yang dipaksakan. Maka seandainya ancaman ini tidak akan hilang meskipun melakukan apa yang dipaksakan maka tidak memubahkan hal yang haram. Ya, Dan di sini ada kaidah berkaitan dengan kondisi terpaksa yaitu anal ittirar yulghi tahrima. Kondisi terpaksa itu meniadakan menihilkan hukum haram. Karena Allah katakan waqad fasalalakum lakum telah Allah rinci untuk kalian apa yang Allah haramkan untuk kalian kecuali jika kalian dalam kondisi terpaksa. Walakin hal itirafi hukukil khalqi yubtilu hukukal ghair. Akan tetapi apakah terpaksa berkenan dengan hak orang lain itu membatalkan hak orang lain? Jawabannya kami katakan, Nangdur kita lihat akar asal muasal dari kondisi terpaksa. Fa'inkana litiro jika kondisi terpaksa itu muncul karena hak dari hak orang lain maka hak tersebut menjadi batal. Misalnya, ataka jamalun ada datang kepadamu seekor onta haijun yang dia eh, yang dia kemudian bangkit dalam artian energik Yuri itu ingin membunuhmu lantas anda bunuh onta tersebut maka tidaklah wajib atas anda ganti rugi harga onta jadi ada onta yang datang mau menyerang onta milik orang maka kita melakukan itlaf maka tidak ada kewajiban ganti rugi kenapa karena kondisi terpaksa itu muncul dari si unta itu Lakilau itarata ila dhabi hidalikal jamali. Akan tapi jika Anda terpaksa menyembelih unta tersebut dan memakan dagingnya karena Anda lapar, maka kondisi terpaksa ini tidaklah muncul dari hak orang lain. Maka boleh bagi Anda menyembelihnya namun wajib ganti rugi. Wamin sama ya, jibudomanu domanu. Dari sana maka tetap ada kewajiban ganti rugi. Non jika namun tidak dosa. Karena memang kelaparan dan terpaksa. Contoh yang lain. Sejumlah orang dalam perahu. Kemudian mereka terpaksa harus membuang sejumlah barang yang ada di perahu itu dibuang ke laut. Faliyajibu alal mulqin. Maka apakah wajib atas orang yang melempar ganti rugi barang yang dia mereka lemparkan dan yang mereka rusak? Maka kita lihat. Jika kondisi terpaksa ini muncul karena keberadaan barang-barang itu, maka pada saat itu tidak ada kewajiban ganti rugi. Namun jika kondisi terpaksa itu muncul karena yang lain, maka wajib ganti rugi. Kita perjelas lebih eh, nuati kita jelaskan aksar lebih jelas lagi. Karena rajulun ada seorang yang berjalan di perahu. Fasa kotot alai santoh. Santoh itu koper Eh, dalam bahasa amiyah koper atau tas maka dia kejatuhan koper besar jika dia tidak melemparkan koper besar itu anhu agar menjauh dari dirinya nisa dia mati wahalaka dan dia mati maka ketika mau kejatuhan maka diambil satu barang untuk ya, menahan dan menolak Eh, menolak koper tadi faal koha fasa kotot fil bahar lantas dia lemparkan koper tadi akhirnya koper itu jatuh ke laut maka tidak wajib baginya doman kewajiban ganti rugi karena kondisi terpaksa di sini nasiun muncul dari orang dari pihak lain maka tidak ada kewajiban ganti rugi akan tetapi seandainya dikhawatirkan atas perahu tersebut tenggelam karena banyaknya bebannya maka pada saat itu dibuanglah dilemparlah sebagian barang maka wajib atas semua orang yang ada di perahu itu ganti rugi akan barang yang dilempar Contoh yang lain adalah menggundul rambut kepala bagi orang dalam kondisi laki-laki yang dalam kondisi ihram. Ya. Ita taharoko jika terbakar rambut orang yang dalam kondisi ihram jadilah dia terpaksa untuk menggundulnya. Hada syai'un fidati syar. Ini adalah sesuatu yang terjadi pada rambut itu sendiri. Maka tidak ada kewajiban doman. Ye. Ye. Maka tidak ada kewajiban ganti rugi atasnya sehingga tidak ada kewajiban fitiah atasnya. Namun jika terpaksa itu muncul dari selain si rambut. Contohnya ada kutu kepala misalnya, maka dia bukan rambutnya yang salah, bukan rambutnya yang salah. Atau dia terpaksa harus bekam atau kepalanya perlu dijahit sehingga perlu ada yang di eh, rambut yang dikerok. Fa hina idin maka pada saat itu wajib ganti rugi karena kondisi terpaksa tidaklah muncul dari si rambut. Contoh yang lain adalah kuku. Ada orang dalam kondisi ihram dia punya ya, punya kuku ada alal yang kuku itu menusuk daging. airnya terpaksa dicopotlah kuku itu dan dia dalam kondisi ihram. Maka kondisi terpaksa ini nasiun muncul karena si kuku. Maka dalam kondisi ini tidak ada kewajiban fidyah. Bikhilafi lain hanya kalau dia terpaksa untuk mencopot kuku karena sebab faktor luar di luar kuku semacam dia perlu ilahiyah totimatah tadzufri perlu dijahit daging di bawah kuku maka wajib baginya membayar fidyah tebusan karena e, menghilangkan atau itlab dalam e, menghilangkan kuku ini Ya, demikian yang kita baca kita telah dalam kesempatan uh, sore hari ini wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.